Salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah Subhanahu Jalla wa ala untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati wa muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu permasalahan yang sangat penting. Satu permasalahan yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah karena permasalahan ini adalah permasalahan yang kalau seandainya kita lihat pada zaman kita sekarang, maka permasalahan ini adalah permasalahan yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Banyak tidak disadari akan begitu pentingnya masalah ini oleh kebanyakan kaum muslimin. Yaitu tentang masalah pendidikan di dalam Islam masalah pendidikan di dalam dalam Islam. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Judul ini adalah judul yang sebenarnya judul yang diamanahkan oleh Ustaz kita yang mulia Ustaz Abu Ihsan untuk dibahas pada pertemuan kali ini tentang masalah pendidikan di dalam Islam. Akan tetapi kita tatkala membahas tentang masalah pendidikan di dalam Islam, kita tidak membahas tentang manajemen pendidikan dan yang berkaitan dengan hal itu. Akan tetapi yang kita bahas tentang masalah yang berkaitan dengan pentingnya pendidikan di dalam Islam. Karena itu kita sebutkan tadi bahwasanya masalah pendidikan di dalam Islam yang sesuai dengan agama Allah Subhanahu Jalla ala, adalah masalah yang pada zaman kita hal itu banyak kita lihat sangat tidak disadari oleh kebanyakan kaum muslimin. Apalagi kalau seandainya kita lihat di zaman kita sekarang ini adalah zaman fitnah. Zaman fitnah. Kita melihat bagaimana hari demi hari kita lihat fitnah terus bertambah sesuai dengan apa yang telah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya akhir zaman adalah zaman yang penuh dengan fitnah sampai keluarnya Dajjal nanti alaihi laknatullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk segera mempersiapkan diri sebelum datangnya fitnah. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan bahwasanya zaman itu adalah zaman fitnah yang pada pagi hari seorang Muslim pada pada pada pagi hari seseorang beriman kepada Allah dan pada sore harinya ia kafir. Nabi saw juga katakan bahwasanya seseorang di zaman itu menjual agamanya untuk sedikit daripada dunia. Karena itu ini merupakan satu kabar dari Nabi saw yang hendaknya kita camkan bersama. Yang nanti akan kita terangkan apa kaitannya dengan masalah yang akan kita bahas yaitu pendidikan dalam Islam. Dan kita lihat sekarang bagaimana generasi kaum muslimin generasi kaum muslimin, anak-anak kita kaum muslimin di zaman kita sadar atau tidak sadar. Kita ketahui atau tidak kita ketahui, mereka sekarang sudah dikenalkan dengan maksiat. Mereka sekarang sudah dikenalkan dengan maksiat. Kita lihat bagaimana kehidupan generasi Islam di zaman kita subhanallah. Sangat jauh dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Bahkan kita dapati banyak di antara generasi Islam di zaman kita yang sama sekali tidak paham tentang Islam, tidak paham tentang sholat, tidak paham tentang syariat-syariat Islam. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala bersabda tentang keterasingan Islam di suatu zaman, maka kita rasakan hal itu ada pada zaman kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala bersabda bahwasanya Islam berawal dalam keterasingan dan akan kembali menjadi asing lagi di kalangan manusia, maka kita rasakan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah ada pada zaman kita. Kita lihat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam yang ada di dalam Al-Quran, Islam yang ada di dalam Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala kita terangkan di kalangan masyarakat, mereka menganggap bahwa seni itu bukanlah Islam. Akan tapi itu merupakan ajaran yang sama sekali tidak ada sandarannya dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Padahal yang kita baca adalah firman Allah dalam Al-Quran. Yang kita terangkan adalah hadis-hadis sahih yang telah disabdakan oleh Nabi SAW di dalam kitab yang sudah disepakati akan kesahihannya oleh seluruh kaum muslimin, yaitu kitab Sahihul Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, kita hendaknya perhatikan masalah pendidikan di dalam Islam masa depan anak-anak kita apa yang akan kita berikan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ala. Jadi pembahasan ini minimal menyadarkan kita semua jika seandainya kita selama ini lupa atau memberi peringatan kepada kita tatkala selama ini kita tidak paham. Begitu pentingnya pendidikan di dalam Islam. Namun sebelumnya, sebelum kita membahas tentang masalah pendidikan di dalam Islam, kita akan memberikan beberapa pendahuluan yang kembali mengingatkan kepada kita tentang beberapa permasalahan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama, wahai kaum muslimin, jika seandainya kita seorang ayah, jika seandainya kita seorang ibu, kita sudah punya anak, punya keturunan, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu Jalla wa ala telah memberikan nikmat yang besar kepada kita. Anak yang diberikan Allah Subhanahu taala kepada kita itu merupakan nikmat yang sangat besar. Suatu nikmat yang perlu kita syukuri. Karena itu lihatlah apa yang Allah Subhanahu wa Subhanahu sebutkan dalam surat Maryam. Tatkala Nabi Zakaria alaihi assalatu wassalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat ini dia mengatakan beliau berkata yang Allah sebutkan dalam surat Maryam Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya dia mengatakan Rabbku Tuhanku sesungguhnya tulangku sudah mulai lemah rambutku sudah dipenuhi uban dan aku tak kalah berdoa kepadamu tidak pernah kecewa dia mengatakan, tatkala aku berdoa kepadamu, selama aku berdoa kepadamu, ya Allah, aku tidak pernah kecewa. Kemudian apa yang beliau minta? Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akhira fahabli min ladunka waliya. Dia meminta nikmat yang sangat besar ini yang alhamdulillah kebanyakan kita sudah diberikan nikmat ini. Dia mengatakan sesungguhnya aku takut keluargaku di kemudian hari setelah aku meninggal. Wakana timrahati akhirah sedangkan istriku akhirah mandul. Fahabli min ladun kawaliya maka berilah kepadaku seorang anak dari sisimu ya Allah. Dia memohon kepada Allah SWT agar kiranya ia diberikan seorang anak. Yarisuni, yang mana dia harapkan anak yang akan diberikan oleh Allah SWT kepadanya adalah anak yang yarisuni wa yarisu min al Yakub, yang akan mewarisiku dan juga akan mewarisi keluarga Yakub. Yang dimaksud dengan mewarisi di sini bukan pewaris harta, bukan pewaris pewaris harta. Karena sebagaimana kita tahu dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa innal amliya lam yuwarisu dina, dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi tak tatkala meninggal tidaklah mewariskan harta, tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Jadi yang dimaksudkan dengan anak yang kau berikan ya Allah, aku harapkan akan mewaris, mewarisiku dan mewarisi keluarga aku, maksudnya adalah mewarisi kenabian, mewarisi ilmu, bukan mewarisi harta. Jadi kita lihat bagaimana Nabi Yahya, Nabi Nabi Zakaria memohon kepada Allah SWT akan diberikan seorang anak karena anak itu merupakan nikmat yang sangat besar. Anak itu merupakan nikmat yang sangat besar. Dan lihatlah bagaimana tatkala Imra'atu Imran, istrinya Imran atau ibunya Maryam. Bukan, e, istrinya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Ya, akuan istrinya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Di mana sebagaimana kita ketahui bahwasanya istrinya Nabi Ibrahim yaitu Sarah juga merupakan seorang wanita yang awalnya tidak dikarunia oleh Allah SWT seorang anak. Akan tetapi tatkala malaikat kemudian sebelum mereka datang untuk menghancurkan umat kaum Nabi Lut. Mereka singgah di rumah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dan itu banyak diabadikan kisahnya di dalam Al-Qur'an. Mereka singgah di rumah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, kemudian Nabi Ibrahim memberikan kepada mereka hidangan yaitu seekor anak anak sapi, memberikan hidangan kepada mereka. Akan tetapi malaikat tidak menyentuh sedikit pun daripada hidangan yang dihidangkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Sehingga Nabi Ibrahim merasa takut Kemudian akhirnya kedua malaikat tersebut mengabarkan bahwasannya mereka merupakan utusan Allah yang dikirim untuk menghancurkan umat Nabi Lut alaihi salatu wasalam. Sehingga tatkala dikatakan oleh Allah SWT falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw'u wa ja'at al busra yujadiluna fi qaumi Lut. Kisah melanjutkan dilanjutkan setelahnya tatkala rasa takut Nabi Ibrahim sudah hilang maka kemudian Nabi Ibrahim mulai membantah tentang keputusan keputusan atau tentang tujuan diutusnya malaikat kepada kaum Nabi Lut tatkala akan menghancurkan umat tersebut. Ibrahim mengatakan bahwasanya di dalamnya masih ada Lut dan orang-orang yang beriman. Kemudian malaikat mengabarkan kepada mereka berdua, yaitu kepada Ibrahim dan Sarah akan nikmat yang akan Allah berikan kepada keduanya, yaitu apa? Seorang seorang anak yang bernama Ishak seorang anak yang bernama Ishak bahkan bukan hanya sekedar kabar akan mendapatkan seorang anak yang bernama Ishak akan tapi Allah SWT juga mengabarkan bahwasanya Ishak akan juga melahirkan seorang anak yang bernama Yakub alaihi salatu wassalam. Sehingga dikatakan bahwasanya istrinya Nabi Ibrahim sangat senang sampai-sampai dia mengatakan ya wailata aalidu wa ana ajuzu wa hada ba'li syaikha inna hada la syai'un ujab inna hada la syai'un ajib dia mengatakan, Duhai, bagaimana saya bisa melahirkan sedangkan aku adalah seorang wanita yang sudah tua dan suamiku Ibrahim juga sudah tua. Sesungguhnya ini merupakan perkara yang sangat aneh. Menunjukkan bahwasanya nikmat seorang anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita merupakan nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Karena itu ikhwani kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa ala memasukkan nikmat anak di dalam daftar nikmat yang Allah SWT berikan kepada seorang manusia. Hal itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 72. Allah Subhanahu wa taala memasukkan daftar nikmat yang Allah berikan kepada kita, salah satu di antaranya adalah nikmat anak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 72? Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah warzaqakum min at-tayyibat bil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun Allah Subhanahu jalla wa ala berfirman dan Allah adalah zat yang telah memberikan menjadikan untuk kalian dari jenis kalian istri-istri kalian Allah SWT menjadikan kita berpasang-pasangan di mana Allah SWT jadikan pasangan kita pasangan kita adalah pasangan yang dijadikan oleh Allah SWT dari jenis kita yaitu manusia karena itu sebagian ulama menyebutkan walaupun pendapat ini juga ada yang berpendapat lain, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya manusia tidak akan bisa berpasangan kecuali dengan jenisnya yaitu manusia juga. Maksudnya tidak ada manusia yang berpasangan dengan dengan jin. Karena Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan nikmat ini Allah katakan min anfusikum dari jenis kalian dari jenis manusia. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan bisa, walaupun ada sebagian ulama mengatakan mengatakan bisa. Kemudian Allah SWT katakan wajah adalah kumin azwajikum banina kumbani hafada. Kemudian Allah sebutkan nikmat yang lain. Nama nikmat dijadikan kita berpasang-pasangan. Kemudian Allah sebutkan nikmat yang lain. Wajah adalah kumin azwajikum banina kumbani Dan Allah menjadikan untuk kalian dari istri-istri kalian anak-anak dan juga cucu. Jadi Allah SWT masukkan daftar nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Salah satu di antaranya adalah nikmat seorang anak. Nikmat seorang anak. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain-lainnya dengan lafaz yang berbeda-beda. Allah Subhanahu Jalla wa ala di hari kiamat akan bertanya kepada kita, "Ya bulan, bukankah engkau telah aku berikan istri?" Ya bulan, bukankah engkau telah aku berikan harta? Ya bulan, bukankah engkau telah aku jadikan sebagai pemimpin? Engkau sudah aku beri keturunan dan sebagainya. Jadi di sini Allah SWT menyebutkan dalam hadis yang dikabarkan oleh Nabi SAW, Allah menyebutkan bahwasanya Allah akan bertanya kepada kita nikmat-nikmat yang Allah berikan. Salah satu di antara yang Allah singgung kalau Allah bertanya kelak di hari kiamat adalah nikmat keturunan yang Allah berikan kepada kita. Jadi jelas bahwasanya seorang anak yang diberikan oleh Allah SWT kepada seorang hamba merupakan nikmat yang besar. Nikmat yang besar yang harus disyukuri. Nikmat yang besar yang harus disyukuri oleh kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT. Akan tapi ingat, akan tapi ingat, nikmat yang besar ini bukan hanya sekedar nikmat, akan tapi amanah yang besar yang ada di pundak kita. Amanah yang besar yang ada di pundak kita. Karena itu kita harus perhatikan bahwasanya amanah yang Allah berikan kepada kita ini yaitu seorang anak ini merupakan amanah yang harus kita arahkan dengan baik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ala. Jadi anak merupakan nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada kita dan tidak ada bedanya antara anak lelaki dengan anak perempuan. Tidak ada bedanya antara nikmat anak lelaki dan nikmat anak seorang perempuan. Walaupun memang Islam membedakan antara kedudukan lelaki dengan perempuan. Akan tetapi, ikhwan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT banyak kita dapat di sekarang kaum muslimin yang masih memiliki uh, peninggalan warisan orang-orang jahiliyah di mana mereka menganggap anak perempuan adalah anak yang kurang. Tatkala seorang lelaki diberikan oleh Allah SWT nikmat seorang anak perempuan ia merasakan kurang. Jika seandainya ia diberikan anak lelaki ia merasa itu adalah nikmat yang sempurna. Subhanallah, Islam adalah agama yang tidak membedakan antara nikmat anak perempuan dengan nikmat anak lelaki. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan beberapa keistimewaan di dalam hadis beliau Alaihi Wasallam tentang nikmat anak perempuan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan dalam hadis Bukhari dan Muslim pada suatu hari datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha seorang wanita yang membawa dua orang anak putrinya. Di mana wanita tersebut adalah wanita yang lapar, wanita yang miskin dan meminta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha sedekah, meminta kepada Aisyah makanan. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan kepada wanita tersebut bersama dua orang anak putrinya satu buah kurma. Dalam riwayat lain yang bukan riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan kepada wanita tersebut tiga butir kurma. Tiga butir kurma. Kemudian ibu tadi membelah kurma yang diberikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, membelah kurma yang diberikan oleh Aisyah dalam riwayat yang satu kurma, membelahnya kemudian memberikannya kepada dua orang putrinya sedangkan ibu tadi tidak memakannya sedikit pun. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha merasa takjub dengan apa yang dilakukan oleh wanita tersebut. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengabarkan kepada Nabi tentang kisah wanita tersebut dan begitu kasihnya wanita tersebut terhadap anaknya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kabar gembira yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita-kita yang punya anak perempuan. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manibtulia min hadhihi banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan anak perempuan kepadanya. Diuji dengan sesuatu, dengan anak perempuan, fa ahsana ilaihinna, maka ia berbuat baik kepada mereka anak-anak perempuannya, kunna lahu sitran minan nar maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang dia dari api neraka Allah SWT lihat bagaimana Islam menyebutkan Rasulullah SAW tegaskan di dalam hadis ini keistimewaan seseorang yang diberikan oleh Allah SWT seorang anak anak perempuan Kenapa Nabi SAW memberikan keistimewaan tersebut? Kenapa Nabi SAW dalam hadis ini hanya menyebutkan anak perempuan? Kenapa mana lelaki? Maka para ulama mengatakan dalam hadis ini Rasulullah SAW ingin mengikis habis adat kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah di zaman itu yang merasa bahwasanya anak perempuan merupakan aib. Karena itu Allah SWT banyak abadikan dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya Allah sebutkan dalam surat An-Nahl wa idza busyira ahaduhum bil unta dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim orang-orang Arab jahiliyah dahulu jika seandainya diberi kabar gembira kepada mereka bahwasanya istrinya melahirkan anak anak perempuan apa yang mereka lakukan dhalla wajhuhu muswaddan maka wajah mereka berubah menjadi hitam merah padam kenapa karena malu wahwa kadim dan dia sangat marah dengan melahirkannya seorang wanita atau istrinya anak perempuan yatawara minal qaumi min su'i ma Dia berusaha bersembunyi dari orang karena dia menganggap kabar yang disampaikan kepadanya adalah kabar yang buruk. Ayum sikuhu ala hunin. Apakah ia akan menahan anak perempuannya tadi dalam keadaan terus terhina sepanjang zaman? Ataukah ia harus kubur anak perempuannya hidup? Hidup-hidup. Karena itu Nabi SAW tatkala menyebutkan di dalam hadis ini tentang keistimewaan anak perempuan yang diinginkan oleh Nabi adalah mengikis habis tentang keyakinan atau adat istiadat orang-orang Arab jahiliyah waktu itu yang menganggap anak perempuan adalah satu aib besar. Dan itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik anak lelaki maupun anak perempuan adalah nikmat yang sama. Bahkan dengan jelas Nabi saw sebutkan tentang keistimewaan yang akan diberikan oleh Allah SWT kepada mereka-mereka yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka uji anak perempuan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan yang kedua yang hendaknya kita perhatikan sebelum kita masuk ke masalah pendidikan adalah seorang muslim, seorang mukmin, wanita mukmin, lelaki mukmin dan wanita mukminah adalah seseorang hamba, seorang hamba yang punya cita-cita yang sangat tinggi. Cita-cita yang sangat tinggi. Punya keinginan yang sangat tinggi, punya cita-cita yang sangat tinggi seorang muslim, seorang muslimah harus punya cita-cita yang tinggi. Akan tapi yang kita maksudkan cita-cita yang tinggi ini adalah cita-cita berkaitan dengan akhirat. Bukan cita-cita dunia. Karena di mata seorang muslim, di mata seorang wanita muslimah tidak ada yang lebih tinggi daripada akhirat. Karena itu cita-cita mereka, cita-cita tinggi mereka adalah akhirat. Sampai dalam masalah pendidikan anak juga yang mereka harapkan adalah masalah akhirat. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita yang tertinggi yang diharapkan oleh seorang muslim adalah bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan bisa jauh dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukan dunia. Karena itu jika seandainya, jika seandainya Rasulullah saw hidup di zaman kita dan memberikan tawaran kepada kita, tawaran kepada kita Sebagaimana tawaran ini juga pernah diajukan oleh Nabi SAW kepada beberapa orang sahabatnya. Nabi SAW jika saat ini hidup di zaman kita, kemudian Nabi SAW bertanya kepada kita, Ya Bulan, Wahai Bulan, Ya Abdullah, wahai hamba Allah, apa yang engkau minta dariku, maka aku akan berikan. Maka kira-kira yang akan kita minta kepada Nabi SAW apa? Apa kira-kira akan kita minta dari Nabi SAW? Karena Nabi memberi tawaran ini rata-rata mungkin kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah SWT kita akan terbayang dengan kehidupan dunia kita akan meminta harta kita akan meminta perkebunan kita akan meminta dunia akan tapi lihatlah wahai kaum muslimin apa yang telah diminta oleh seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepadanya sebagaimana tawaran ini Suatu hari Nabi SAW berkata kepada Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab disebutkan dalam riwayat adalah seorang sahabat termasuk pembantu Nabi SAW. Di siang hari beliau mengatakan, "Faidakan kanan lail awaitu ila uh, qala kuntu akhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam nahari." Aku selalu membantu Nabi SAW alaihi sepanjang siang. Sepanjang siang ia selalu membantu Nabi SAW. Dan kalau datang malam, aku pun tidur bermalam di depan pintu Nabi saw. Aku selalu mendengar Nabi saw mengatakan Subhanallah, Subhanallah, Subhana Rabbi. Di waktu malam kalau Nabi saw Alaihi Wasallam mau tidur, Rabi'ah bin Kaab di luar mendengar Nabi SAW selalu berzikir tatkala beliau akan tidur. Ini juga merupakan satu hal yang hendaknya kita perhatikan. Banyak di antara kita kalau yang mau tidur, yang terbayang di antara kita adalah bisnis kita. Yang terbayang di antara kita adalah apa yang akan kita kerjakan besok pagi. Akan lebih jarang di antara kita membasahi lidah kita dengan bibir kita dengan pikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi SAW tatkala beliau akan tidur, Rabi'ah bin mengatakan Nabi SAW selalu mengatakan subhanallah, subhanallah, subhana rabbi, selalu berpikir sampai beliau tertidur. Sampai-sampai Rabi'ah mengatakan aku selalu mendengar setiap malam ucapan Nabi SAW, zikir Nabi SAW tatkala beliau mau tidur sampai aku tertidur sendiri karena mendengarnya. Baru sampai mata beliau terpejam beliau selalu berpikir. Alihi assalatu wassalam. Karena itu ikhwani kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dalam masalah ini, dalam masalah ini, syaitan itu tidak akan bosan mengganggu kita. Tidak akan bosan mengganggu kita. Dia selalu akan mengganggu kita sampai kita terlelap tidur. Maka jadikanlah syaitan bosan dengan zikir kita. Kita selalu berzikir sampai syaitan sendiri bosan melihat kita karena kita berzikir terus sampai kita tertidur. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa kata Rabi'ah pada suatu hari Rasulullah SAW berkata kepada Ya Rabi'ah, salni. Wahai Rabi'ah, salni u'tika. Mintalah kepadaku, wahai Rabi'ah, maka permintaanmu akan aku kabulkan. Permintaanmu akan aku kabulkan. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menawarkan kepada Rabi'ah satu permintaan yang permintaan itu akan dikabulkan oleh Nabi SAW dengan izin Allah. Maka apa kata Rabi'ah? Ya Rasulullah, Anjir nih, Wahai Rasulullah, beri aku tangguh. Beri aku tangguh. Jangan sekarang. Beri aku tangguh ya Rasulullah. Kemudian Rabi'ah mengatakan, aku pun berpikir, apa yang akan aku pinta kepada Nabi SAW? Aku lihat dunia akan berlalu. Dunia akan berlalu. Bisa saja Rabi'ah meminta dunia kepada Nabi SAW, maka akan Nabi SAW kabulkan dengan izin Allah SWT. Akan tapi ia yakin bahwasanya dunia akan berlalu. Dunia akan berlalu. Maka dia minta Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku meminta kepadamu agar aku menjadi pendampingmu di surga. Subhanallah, permintaan yang bukan sekedar permintaan. Antum tahu semua, surga itu ada 100 tingkatan. Surga itu ada 100 tingkatan dan dia tidak ingin berada di tingkatan yang paling bawah, walaupun itu surga dia. Akan tapi yang pinta adalah surga yang paling tinggi bersama dengan Rasulullah SAW. Ini cita-cita yang tinggi cita-cita yang tinggi. Padahal kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, surga yang paling rendah saja subhanallah. Apa kata Nabi SAW? Ada seorang yang melewati jembatan. Sirat yang dibentangkan Allah di atas neraka. Orang ini adalah orang yang terakhir kali melewati jembatan tersebut. Dikatakan bahwasanya tatkala ia lewat, kadangkala ia tertarik oleh uh, galalik. Ia berjalan, kadangkala tertarik. Sampai akhirnya ia bisa terbebas dari jembatan tersebut dan ia selamat. Tatkala ia selamat, dia mengatakan, sesungguhnya tidak ada orang yang paling besar nikmatnya kecuali aku. Padahal ia adalah orang yang paling terakhir. Kemudian ia di, di, diizinkan oleh Allah SWT masuk ke dalam surga dengan banyak dialog antara ia dengan Allah SWT. Sampai ia masuk ke dalam surga kemudian Allah SWT ber, eh, ber, berkata kepadanya, Ya pulang, ya pulang, apa yang kau minta? Allah SWT katakan kepadanya, berhayallah itu Maka ia berhayal. Dengan semua khayalan yang ia inginkan. Dia mengatakan, Ya Allah, aku minta ini, aku minta ini, aku minta ini. Maka Allah katakan untukmu itu. Kemudian Allah SWT mengatakan, berhayal lagi engkau. Maka ia berhayal lagi. Dan ia minta, Ya Allah, aku minta ini, minta ini, minta ini. Maka Allah katakan untukmu itu. Sampai akhirnya dia mengatakan, Ya Allah, khayalanku sudah habis. Tidak bisa lagi menghayal, sudah habis. Karena semua yang aku harapkan dari apa yang terekam di dalam otakku sudah habis. Maka dia mengatakan, aku tidak bisa meminta yang lebih dari itu ya Allah. Maka Allah katakan, untukmu apa yang kau minta dan sepuluh kali lipat. Seperti ini. Ini orang yang paling akhir. Bahkan dikatakan bahwasanya orang yang paling rendah kedudukan, yang paling akhir masuk ke dalam surga adalah seperti seseorang raja yang ada di dunia yang paling luas kerajaannya dan sepuluh kali lipat seperti ini. Jadi sebetulnya kalau masuk surga yang paling rendah sudah cukup. Sudah cukup ya ikhwah. Akan tapi seorang muslim cita cita yang lebih tinggi dari itu. Lihat Rabi'ah dia mengatakan bukan sekedar ya Rasul, doakan aku, aku minta masuk ke dalam surga, bukan itu yang diminta. Akan tapi ia mengatakan as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta agar kiranya aku menjadi pendampingmu di surga. Surga Firdaus. Akan tapi Nabi SAW bilang, atau ada permintaan yang lain kata Nabi. Karena permintaan ini berat. Masuk surga dan surga yang paling tinggi. Permintaan ini berat. Kata, karena itu Nabi SAW mengatakan, apakah ada orang yang mem, memerintahkanmu untuk meminta seperti ini kepadaku? Maka dia mengatakan tidak. Kemudian ataukah permintaan yang lain wahai Rabi'ah? Maka dia mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Yang aku minta cuma itu. Maka Nabi SAW katakan, kalau demikian, bantulah aku dengan memperbanyak sujud bantulah aku dengan memperbanyak sujud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari yang seperti ini juga kisahnya, pada suatu hari Nabi SAW mengatakan, apakah kalian tidak bisa melakukan sebagaimana dilakukan oleh seorang wanita tua dari kalangan Bani Israel? Apakah kalian tidak mampu melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh wanita tua dari kalangan Bani Israel? Seorang nenek dari kalangan Bani Israel dikatakan dalam hadis yang sahih <clears throat> Nabi Musa alaihi salatu wassalam Nabi Musa alaihi salatu wassalam tatkala beliau membawa Bani Israel dari Mesir membawa Bani Israel dari Mesir mereka kehilangan arah jalan mereka tidak tahu kemana arah maka Nabi Musa bertanya kepada semua Bani Israel kenapa ini? ada, ada apa hal ini? Maka beberapa orang ulama dari Bani Israel mengatakan, Ya Musa, kami akan kabarkan kenapa sebab kita tidak tahu jalan keluar sesungguhnya Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam <clears throat> Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam beliau berjanji kepada Allah SWT memohon kepada Allah SWT agar kiranya kalau Bani Israel keluar nanti pada suatu hari dari Mesir maka mereka harus membawa jasad Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam mereka harus membawa jasad Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam karena sebab inilah karena sebab inilah kita tidak bisa keluar sampai kita membawa jasad Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam dalam lafaz hadis idham yaitu tulang belulang Nabi Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Karena itu Syekh Al Albani rahimahullah taala tatkala awal beliau mengatakan, tatkala awal saya membaca hadis ini, awal membaca hadis ini, maka saya heran. Kenapa? Karena hadis sahih akan tapi disebutkan bahwa Nabi Yusuf tatkala beliau akan meninggal beliau mengatakan ya Allah janganlah Bani Israel engkau izinkan keluar dari Mesir kecuali apabila mereka membawa tulang belulang dengan lafaz idham, yaitu tulang belulang artinya. Beliau heran, bukankah ada hadis yang sahih bahwasanya Allah mengharamkan tanah untuk memakan jasad para para nabi. Tapi kenapa di sini disebut tulang tulang belulang? Rupanya setelah diteliti oleh beliau rahimahullah taala secara bahasa Arab kadangkala jasad itu secara bahasa Arab bisa digunakan dengan istilah idham dengan bisa digunakan dengan istilah idham. Karena itu tatkala Nabi SAW mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf meminta agar kiranya tatkala Bani Israel keluar dari Mesir harus membawa tulang belulangnya yang dimaksud dengannya adalah jasadnya. Sehingga Nabi Musa alaihi salatu wasallam bertanya, di mana jasad Nabi? Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam, di mana jasadnya? Maka dikatakan oleh mereka tidak ada yang mengetahui di mana jasad Nabi Yusuf kecuali seorang wanita yang sudah tua, seorang nenek yang sudah tua. Dialah satu-satunya Bani Israel yang tahu di mana jasad Nabi Yusuf. Dan kita tidak akan bisa keluar kecuali membawa jasadnya. Maka Musa datang kepada nenek tersebut dan mengatakan, Wahai nenek, sesungguhnya kami akan membawa jasad Nabi Yusuf dan tunjukkan kepada kami tempatnya. Maka lihat apa kata nenek tersebut. Dia mengatakan, saya tidak akan beritahu. Kecuali dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kata Nabi Musa alaihissalam. Syaratnya, aku harus bersamamu nanti di surga aku harus bersamamu di surga. Ya, sama dengan Rabi'ah bin Ka'ab tadi. Tidak meminta surga yang rendah orang muslimin. Ya, tidak ada istilah amalan akhirat qanaah. Ana alhamdulillah cukuplah kalau lima waktu saja. Tidak ada seperti ini kamu dalam Islam. Kalau bisa semua amalan itu antum lakukan. Karena itu ada hadis yang mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi tidak beriman salah seorang di antara kalian kecuali apabila ia mampu mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia cintai untuk dirinya. Ini dalam masalah dunia bukan akhirat. Karena itu dalam masalah amalan ketaatan tidak ada istilah saudaraku dulu, tidak ada. Karena antum ah, karena saudaramu karena karena saudaramu tidak lebih berhak masuk ke dalam surga daripada antum. Kita semua tergadai. Karena itu tidak ada kaitannya mendahulukan saudara dalam masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata wanita ini? Aku akan tunjukkan dengan catatan engkau harus mengabulkan permintaanku. Aku akan menjadi temanmu di surga. Nabi Musa alaihi salatu wasalam keberatan dengan permintaan ini. Keberatan dengan permintaan ini. Ya. Keberatan dengan permintaan ini. Permintaan berat sebagaimana Nabi SAW juga merasakan permintaan Rabi'ah juga berat. Akan tapi Allah Swt mengatakan kepada Nabi Musa, terimalah permintaan dia, terimalah permintaan dia. Sehingga akhirnya diberitahu, rupanya jasad Nabi Yusuf berada di satu eh, apa namanya waduk ya, yang kecil. Kemudian airnya di, dikuras, dihabiskan, sehingga akhirnya di sana didapat jasad Nabi Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam dan dibawalah sehingga akhirnya Musa dan Bani Israel bisa mengetahui jalan keluar tatkala mereka mau keluar dari Mesir. Ikhwani kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi kesimpulannya seorang muslim itu harus punya cita-cita yang yang tinggi. Cita-citanya harus tinggi. Cita-cita harus tinggi. Karena itu kalau diberi pilihan antum mau apa dunia atau akhirat maka tidak ada jawaban dari soal yang beriman kecuali akhirat. Itulah jawaban Nabi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala mengatakan tatkala Nabi SAW sudah berbaring di atas pahaku, berbaring di atas pahaku, kepala Nabi SAW berada di dadaku tatkala beliau akan meninggal. Akhir ucapan beliau itu apa? Apa ucapan akhir tadi? Tatkala beliau akan meninggal sambil mengisyaratkan tangan beliau ke atas. Apa ucapan Nabi? Ada yang ingat dari sejarah Nabi SAW? Ucapan Nabi SAW, Allahumma rafiqal a'la. Tiga kali. Aisyah tahu, Aisyah mengatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim, sesungguhnya aku tahu bahwasanya waktu Nabi SAW mengucapkan Allahumma rafiqal a'la, waktu itu Nabi diberikan pilihan. Karena tidak ada seorang Nabi pun yang akan dicabut nyawanya oleh Allah SWT kecuali diberikan pilihan. Ditampakkan untuknya kedudukan ia di surga, kemudian diberi pilihan. Apakah engkau tetap akan hidup di dunia yang nanti akhirnya masuk ke dalam surga atau engkau mati sekarang, engkau wafat sekarang, meninggal sekarang, engkau akan masuk ke dalam surga atau engkau akan bertemu dengan Allah SWT. Maka yang dipilih oleh Nabi SAW apa? Allahumma rafiqal ala. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala mendengar Nabi SAW mengatakan Allahumma rafiqal ala, Aisyah mengatakan idan la yahtaruna. Kalau inilah ucapan Nabi, maka Nabi tidak akan memilih kita. Karena beliau lebih mengutamakan Allah bertemu dengan dengan Allah Subhanahu Jalla wa ala, lebih memilihkan bertemu dengan Allah. Jadi beginilah cita-cita seorang muslim, beginilah cita-cita seorang wanita muslimah, beginilah cita-cita seorang lelaki muslim. <clears throat> yang terfikir di dalam benaknya hanya akhirat. Karena itulah untuk ini kita berjibaku dalam kehidupan ini. Seorang muslim mencucurkan air mata tatkala ia melakukan salat malam. Mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah SWT. Memperbanyak amalan di dunia ini semua tidak ada yang diharapkan dalam semua amalan yang dilakukan kecuali mendapat negeri akhirat surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita lihat bahwasanya cita-cita ini tidak akan mungkin antum dapat kecuali dengan usaha. Cita-cita yang tinggi tidak akan didapat kecuali dengan usaha yang berat. Ibarat kata pepatah Arab, wa idza kanatin nufusu kibara ta'ibat fi muradihal Kalau seandainya cita-cita seseorang itu besar, tinggi, maka badannya akan lebih dalam meraih. Kalau cita-cita kita hanya sekedar apa yang ada itu yang kita lakukan maka eh, santai maka dalam semua hal sampai tak kalau seandainya kita sebagai penuntut ilmu kalau kita ingin meraih cita-cita yang besar maka pengorbanan lebih besar taibat fi muradihal ajsam Tatkala kita ingin menjadi seorang yang paham tentang agama, paham tentang Al-Quran, paham tentang hadis Nabi SAW, itu butuh pengorbanan, butuh pengorbanan. Sebagaimana yang telah dinampakkan oleh para ulama kita. Maka tatkala kita ingin mengharap ridho Allah, ingin menggapai surga Allah SWT, itu semua butuh pengorbanan. Bukan hanya sekedar angan-angan. Akan tapi semuanya butuh pengorbanan. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah pendidikan seorang anak, cita-cita seorang muslim juga tinggi. Tinggi. Yang dimaksud dengan tinggi dan besar tadi bukan dunia akan tapi akhirat. Karena itu dalam masalah pendidikan anak, ia akan arahkan anaknya kepada apa yang berkaitan dengan cita-citanya, berkaitan dengan akhirat. Ia akan arahkan anaknya kepada agama. Dan inilah yang bisa kita katakan sudah hilang dari dada kebanyakan kaum muslimin. Coba seandainya saya tanya dengan jujur. Mayoritas kaum muslimin sekarang, saya ingin jawaban jujur. Mayoritas kaum muslimin sekarang, jika seandainya ditanyakan kepada mereka, apa yang antum harapkan untuk anak untuk masa depan anak antum? Apa yang antum harapkan? Apa yang kamu harapkan demi masa depan anak antum? Maka apa jawaban mayoritas kaum muslimin? Maka jawaban mereka rata-rata dunia Kemudian apa yang paling menyedihkan seorang muslim jika seandainya hal itu menimpa anaknya? Maka rata-rata saya sedih jika seandainya anak saya tidak lulus. Saya sedih jika seandainya anak saya tidak berhasil dalam bisnisnya. Saya sedih jika seandainya anak saya tidak seperti ini, seperti ini. Semua urusan dunia. Yang ia harapkan, saya bangga jika anak-anak saya berhasil dalam kerjaan seperti ini. Ia sudah punya ini, ia sudah punya ini. Jarang di antara kita yang kemudian mengatakan saya bangga anak saya sudah hafal 30 juz. Ada antum berbangga kalau saya anak antum sudah hafal juz amma. Yang antum bangga anak saya sudah pandai berhitung. sudah hafal sekian buah lagu. Ya, kan? ini yang yang kita lihat kaum muslimin sekarang seperti itu. Kenapa? Karena iman di dalam hati kaum muslimin, agama, akhirat, surga Allah dan Rasulnya di hati kaum muslimin itu sudah sudah kecil. Bahkan selalu kita katakan jika seandainya hati itu bisa kita buka seperti masjid ini, maka demi Allah, Allah akhirat surga itu berada di ujung sana dan itu sangat sempit, pengap, gelap dan sebagainya. Sedangkan sisanya dipenuhi oleh dunia. Wajar kalau seandainya kita tidak bergerak kecuali karena dunia. Bukankah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salah al jasadu kulluhu wa ida fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa qalbu." Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya di tubuh manusia ada segumpal daging yang jika seandainya ia baik maka baiklah seluruh anggota tubuh seandainya ia rusak maka rusaklah seluruh anggota tubuh ketahuilah bahwa ia adalah apa hati ya, walaupun maknanya sebetulnya apa jantung cuman kalau kita terjemahkan ketahuilah bahwa ia jantung mungkin orang tertawa mendengarnya jantung pula kan akan tapi itulah Nabi SAW katakan bahwasanya hati ini merupakan raja dalam anggota tubuh kita. Maka wajar kalau seandainya kita misalkan hati itu bagikan ruangan ini dan kita dapati Allah Rasulnya agama surga di dalam hati kita hanya satu ruangan kecil. Itu pun karena sisa. Itu pun karena sisa. Kalau tidak maka akan dipenuhi oleh dunia. Maka wajar jika seandainya kita tidak bergerak kecuali karena dunia. Demi Allah, jika seandainya hati kita dibuka dan kita lihat apa yang ada di dalamnya, maka rata-rata yang ada di dalamnya apa? dolar, rupiah, perkebunan, usaha, toko, dan anak istri dan yang lain. Untuk Allah tidak ada. Kalaupun ada itu sangat sedikit. Jadi bagaimana kita bisa tenang kalau kita menghadapi masalah dunia yang berat? Bagaimana kita bisa tenang kalau kita melakukan sholat? Tidak bisa tenang ya Afi. Kita Islam itu kalau seandainya kita sedang hati kita sedang sedih, maka Islam menganjurkan berdoa dengan satu doa yang akan menghilangkan kesedihan. Islam menganjurkan kalau antum lagi bermasalah maka antum sholat. Tapi banyak sekarang orang kalau sholat makin makin gelisah. Banyak kita, banyak orang yang mengatakan kepada kita seperti itu. Saya Ustaz, menghadapi masalah yang sangat berat dalam kehidupan ini. Maka kita kata makin dekat antum dengan Allah. Banyak salat malam. Demi Allah salat malam sujud saya tidak tenang. Tatkala sujud saya makin tidak tenang. Kenapa hal itu bisa terjadi? Padahal hal itu tidak terjadi pada diri Nabi saw. Nabi saw kalau beliau sedang menghadapi masalah yang sangat sulit, fazia ila salah, maka beliau langsung tegak berdiri melakukan salat. Tenang dengan salat. Bukankah Allah yang mengatakan ala bi dzikrillah qulub? Bukankah dengan zikir kepada Allah, ketahuilah dengan zikir kepada Allah maka hati akan tenang. Kenapa kita sekarang ini tatkala berzikir hati kita tidak tenang? Bukan Quran yang salah, bukan sabda Nabi yang salah akan tapi hati kita yang salah. Karena Allah, Rasul, akhirat, surga di hati kita sangat kecil. Sedangkan dunia sangat besar, maka bagaimana yang kecil bisa menghilangkan yang yang besar? Bagaimana yang kecil bisa menghilangkan yang besar? Tentunya yang bisa yang kecil yang, besar menghilangkan yang yang kecil. Maka tak kala kita sholat bukan ketenangan yang kita dapat, akan tapi malah kegelisahan. Karena apa? Karena dunia besar, kita akan menghilang uh, uh, <clears throat> Allah Rasul, agama, akhirat itu kecil di dalam hati kita karena itu kita akan dengan hal yang kecil tadi kita akan hilangkan hal yang besar, maka tidak akan mungkin terangkat. Tidak akan mungkin terangkat. Karena yang selama ini yang kita ingat hanya dunia. Maka satu hal yang sangat menakjubkan kita dengan beberapa permisalan yang disebutkan oleh beberapa guru kita. Tatkala beliau memisalkan tentang permisalan apa yang ada yang kita punya sekarang. Yang kita punya sekarang yang mahal, kita beli dengan harga 2 juta, kita beli dengan harga 3 juta atau di bawah itu. Akan tapi insya Allah kita tidak akan pernah lupa. Kalau contohnya HP, HP, masya Allah, Muslim sekarang nggak akan lupa dengan hp Tapi kenapa kok waktu sholat bisa lupa? Kenapa waktu sholat bisa lupa? Jadwal kajian taklim bisa lupa. Apa rahasianya? Karena memang hati kita, kalau untuk dunia sudah penuh, jadi dia terus ingat, akan tapi untuk akhirat lupa permisalan yang dengan baik kita lihat. Karena kebanyakan kita sekarang memang kita rasakan. Kalau berkaitan dengan dunia kita selalu ingat. Jadwal kita berkaitan dengan dunia kita selalu ingat. Akan tapi untuk masalah akhirat kita lupa. Karena hati kita sudah dipenuhi dengan dengan dunia. Jadi demikian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam masalah pendidikan seorang anak, seorang muslim, seorang muslimah itu punya cita-cita yang sangat tinggi. Pernahkah antum memikirkan tentang isi kandungan doa hamba-hamba Rahman yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qur'an. Allah menyebutkan sifat-sifat hamba Rahman. Salah satu di antara sifat mereka, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lihat bagaimana cita-cita besar ini. Mereka mengatakan, Salah satu di antara sifat hamba-hamba Rahman yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 74. Allah berfirman, dan orang-orang yang mengatakan Rabbana, hamba-hamba Rahman adalah hamba-hamba yang selalu berdoa dengan doa ini. Rabbana hablana min azwajina, wahai Rabb kami, hablana, berikanlah untuk kami min azwajina dari istri-istri kami Waduriyatina dan dari keturunan kami, anak-anak keturunan kami qurrata ayun. Penyujuk, penyujuk hati. Wajahna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang ber, bertakwa. Ikhwani kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT. Pernahkah antum bayangkan apa yang masuk dengan qurrata ayun? Ya Allah, berikanlah kepada kami istri-istri, anak-anak yang kurrota ayun. Yang artinya apa? Penyenang hati. Ya Allah berikanlah kepada kami istri-istri kami, anak-anak kami yang penyenang hati. Sebelum kita menerangkan tentang apa yang dengan penyenang hati, kita bingung sedikit. Adakah di antara kita yang selalu berdoa untuk kebaikan keluarga anak-anaknya? Selalu, bukan pernah ya, selalu. Ini jarang kita dapat. Yang ada seorang muslim selalu berdoa mudahkan rezeki, mudahkan rezeki, mudahkan rezeki. Akan tapi jarang di antara kita yang mengangkat kedua tangan dan mengatakan ya Allah perbaikilah anak. Ya Allah perbaikilah keluarga. Ya Allah jadikanlah anakku anak yang saleh. Jarang di antara kita seperti ini. Kalau kita memohon rezeki sambil menangis kita memohonnya. Akan tapi untuk kesalihan anak subhanallah Lihat bagaimana di sini hamba-hamba Rahman mengatakan kurrota ayun. Ya Allah, jadikanlah istri kami, anak-anak kami sebagai penyenang hati. Apa yang maksud penyenang hati? Apakah tatkala kita melihat anak-anak kita gagah orangnya, cantik paras wajahnya, punya harta yang sangat banyak, punya usaha yang besar, punya rumah yang luas, punya harta kain yang sangat banyak, apakah ini masuk penyenang hati bagi seorang mukmin? Sehingga akhirnya kalau kita mendapatkan anak kita miskin, mendapat anak mendapatkan anak kita adalah anak yang tidak punya usaha, anak yang tidak punya harta misalnya kecuali hanya sedikit, menyebabkan kita bersedih. Apa yang dimaksud dengan penyenang hati? Maka apa kata Al Imam Al Hasan Al Basri? Dan juga dinukil oleh Al Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Beliau mengatakan dari Abdullah bin Abbas. Ya pertama adalah perkataan Abdullah bin Abbas demi Allah yang mereka harapkan bukan masalah dunia, bukan masalah tampang, bukan masalah wajah dan sebagainya. Akan tapi walakin aradu ayyakuna mutiin. Akan tapi yang mereka pinta dalam doa ini adalah mereka harapkan istri dan anak-anak mereka menjadi orang-orang yang taat kepada Allah SWT. Jadi ini yang kita minta kepada Allah SWT. Kemudian apa kata Imam Hasan Al-Basri? Beliau mengatakan, bahwasanya penyejuk hati yang diinginkan oleh seorang muslim dalam doanya ini adalah tatkala ia melihat istrinya, anak-anaknya, saudaranya, semua keluarganya di atas ketaatan kepada Allah SWT. Demi Allah, kata beliau, tidak ada perkara yang bisa menyenangkan hati seorang muslim kecuali tatkala ia melihat saudaranya tumbuh di atas ketakwaan kepada Allah SWT. Jadi ini yang kita minta oleh kaum muslimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kepada kami istri-istri dan anak-anak yang menjadi pelebur, pen, pen, uh, penyejuk hati kami ya Allah. Penyejuk hati kami. Maksudnya apa? Yaitu anak-anak yang melaksanakan ketakwaan kepada kepada Allah Subhanahu taala. wa ja'alna lil muttaqina imama dan jadikanlah kami sebagai pemimpin atas orang-orang yang bertakwa. Pemimpin ini juga menunjukkan cita-cita yang sangat besar. Jadi bukan hanya sekedar orang yang mengikuti orang-orang yang beriman, akan tapi menjadi orang yang diikuti oleh orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman tahu bahwasanya orang yang diikuti dalam ketaatan pahalanya jauh lebih lebih besar daripada orang yang mengikut. Karena itu doanya waja'anna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami sebagai imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Karena mereka tahu pahala yang paling besar diberikan oleh Allah kepada pemimpin orang-orang yang beriman karena mereka lah yang menunjukkan kebenaran kepada masyarakat. Jadi demikian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi kita cita seorang muslim untuk anak, untuk anaknya, untuk keturunannya adalah cita-cita yang sangat tinggi. Apa cita-citanya? Ia harapkan anaknya itu adalah anak yang melaksanakan ketaatan kepada kepada Allah SWT. Kemudian Nabi saw juga sebutkan hal itu Bagaimana Nabi SAW mengarahkan kepada kita agar kita lebih mendahulukan dalam masalah pendidikan anak, masalah akhir. Nabi SAW katakan dalam hadis dua muslim, jika seandainya seorang hamba meninggal, tidak mata benua Adam, yang kata amaluhu illa min salah. Jika seandainya ada anak Adam meninggal, maka akan terputus semua amalnya kecuali tiga hal. Salah satu di antaranya apa? Waladin salihin yaduulahu Seorang anak yang paling yang mendoakannya. Bahkan para ulama mengatakan tatkala Nabi SAW mengatakan waladul falihin yad'u ulang anak yang saleh yang mendoakannya, sebetulnya manfaat yang akan sampai kepada kedua orang tua tatkala orang tua sudah meninggal bukan hanya doa. Bukan hanya doa, akan tapi semua amalan yang dilakukan oleh anak yang saleh itu apa? Akan sampai kepada kedua orang tua. Jadi kita kalau seandainya mendidik anak kita dengan bagus, mengarahkan anak kita dengan pengarahan Islam yang benar, maka semua amalan anak kita yang dilakukan oleh anak kita pasti kita mendapat nilai pahalanya. Bukan hanya sekedar mendoakan. Bukan hanya sekedar mendoakan. Anak kita puasa, kita dapat pahala puasa. Anak kita sholat, kita dapat pahala sholat. Anak kita zakat, kita dapat pahala zakat. Jadi demikian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi ini jelas seorang muslim hendaknya mengarahkan tentang masalah ini karena tidak ada di benaknya di dalam pikirannya kecuali akhirat. Dan coba bayangkan jika saatnya kita termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya ini. Hadis riwayat Tabrani dan sahihkan oleh al iman Al-Albani. Kelak pada hari kiamat Allah swt akan mendatangkan Quran dalam bentuk seorang lelaki yang wajahnya sudah berubah. Wajah seseorang yang letih. Jadi Quran akan datang dengan wajah seperti seorang yang sudah letih. Letih karena banyak kerja, banyak aktivitas, letih. Syahid kata Nabi Sallam, seorang lelaki dengan wajah yang letih. Kemudian Quran ini yang yang yang menjadi seorang lelaki yang berwajah sangat letih datang kepada sahibul Quran. Sahibul Quran yaitu orang yang membawa Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran. Apa kata Quran tadi kepada orang yang menghafalnya di waktu di dunia? Sesungguhnya aku yaitu Al-Quran aku adalah orang aku adalah sesuatu yang selalu menyebabkan kamu tidak tidur malam aku adalah sesuatu yang menyebabkan engkau selalu haus tatkala membacanya dan disebutkan e, seterusnya dialog antara ia dengan orang tadi maka rupanya orang tadi adalah Al-Quran maka anak yang hafal Quran tadi, seorang hamba yang hafal Quran tadi diletakkan di atas kepalanya tajul wakar. Yaitu apa namanya? Tajul uh, yang ada di sekolah raja yang diletakkan di atas sekolah raja. Mahkota. Mahkota al-waqar. Ya. Mahkota kehormatan diletakkan di atas kepalanya. Bukan hanya sekedar itu wahai kaum muslimin, wa yuksa walidahu hullataini la takum lahum lahum dunya wa fiha. Kedua ibu bapaknya dipanggil. Ayah dan ibunya dipanggil. Setelah dipanggil, Allah Subhanahu wa taala pakaikan keduanya dengan pakaian perhiasan. Hulla, pakaian yang dipenuhi dengan perhiasan. Di mana pakaian ini adalah pakaian yang jauh lebih berharga daripada dunia dan si-isinya. Orang tuanya, anaknya dipakaikan mahkota kebanggaan tadi, mahkota kehormatan tadi. Sedangkan kedua bapak ibunya dipakaikan pakaian perhiasan. Yang mana pakaian perhiasan yang dipakaikan kepada kedua orang tuanya adalah pakaian perhiasan yang jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka apa eh, perkataan kedua orang tua tadi? Dia mengatakan, Ya Rob, anna lana hada. Wahai Rob, dari mana kami dapatkan pakaian ini ya Allah? Suatu kehormatan yang sangat besar. Dari mana? Maka Allah SWT mengatakan karena pengajaran kalian berdua terhadap anak kalian terhadap Al-Quran. Coba bayangkan jika saat ini yang kita kejar. Ini yang kita kejar. Kita jadikan anak kita sebagai hafizul Quran. Orang yang hafal 30 juz Al-Quran. Menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Memahami tentang syarat ini. Maka apa yang akan Allah berikan kepada kita? Subhanallah. Suatu kehormatan. Satu kehormatan. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala amanah ini ada di pundak kita semua. Tatkala kita diberikan oleh Allah SWT amanah seorang anak. Karena itu Allah SWT menyinggung amanah ini dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar." Apa yang dimaksud dengan menjaga keluarga dari api neraka? Siapa yang bisa menerangkan? Menjaga keluarga dari api neraka apa maksudnya? Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa maksudnya? Maksudnya Ali bin Ali bin Abi Thalib mengatakan adibuhum muallimuhum. Ajari mereka adab, ajari mereka ilmu syariat. Itu salah satu di antara bentuk penjagaan kita terhadap mereka akan adab api neraka Allah SWT. Jadi arahkan pendidikan anak kepada pendidikan agama. Karena ini amanah besar. Allah SWT akan tanya akan tanya amanah ini tatkala kita bertemu dengan Bukankah Nabi SAW yang mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang dipimpin. Tidakkah kita bisa seperti Luqman? Tidakkah kita bisa seperti Luqman yang mengatakan ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Lihat bagaimana Luqman memberikan pengarahan kepada anaknya untuk menjauhi perkara yang sangat buruk yaitu syirik kepada Allah SWT tidakkah kita bisa seperti Lukman tatkala Lukman ingin menanamkan di dalam dada anaknya tentang masalah agar ia selalu merasa diawasi oleh Allah Ya bunayya, innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin. Innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Tidakkah kita bisa seperti ini? Tidakkah kita bisa seperti uh, seperti Luqman tatkala mengatakan wala tusair hatta kalinna supaya anaknya tidak berlaku sombong? Tidakkah kita bisa mencontoh mereka tatkala menanamkan mengarahkan kepada anaknya yang berkaitan dengan masalah agama? Tidakkah kita bisa seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mengarahkan anak pamannya dengan sabdanya, Ya bulan, ihfadillaha yahfadka, wahai anak, jagalah Allah, laksanakan perintah, tinggalkan larangan, maka Allah akan menjagamu dalam hartamu, dalam kesehatanmu, dalam agamamu, dalam dunia dan akhiratmu. Tidakkah kita bisa seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang mana kebanyakan kaum muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak di zaman kita sekarang mengarahkan anaknya semua rata-rata untuk masalah dunia. Untuk masalah dunia. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita rata-rata orang tua sekarang menyiapkan masalah harta kepada anak harta. Karena itu kalaupun ada seorang orang tua yang di kecilnya mungkin adalah orang yang sulit, maka tak kala ia berjibaku dalam bekerja kita tanya, untuk apa sih Pak? Bekerja dengan full seperti ini. Maka dia mengatakan saya tidak ingin keluarga saya seperti saya dahulu. Ada seorang orang tua yang tidak punya pendidikan yang bagus misalnya. tak kala ia bekerja membiayai anak dia mengatakan saya ingin anak saya jauh lebih baik daripada saya. Jauh lebih baik dari mana saya. Akan tapi jarang di antara kita subhanallah yang mengatakan saya ingin anak saya di atas ketakwaan kepada Allah SWT. Tidak seperti saya yang dahulu jauh dari ketakwaan kepada Allah SWT. Yang disiapkan oleh banyak kaum muslimin sekarang harta, harta, harta untuk masa depan anaknya. Akan tapi mana persiapan yang berkaitan dengan dengan akhirat, dengan agama. Lihatlah dan contohlah, ambillah pelajaran apa yang dikatakan Yakub. Dan kala ia akan meninggal apa kata Yakub? Apa pertanyaan kepada anaknya? Beliau mengatakan, mata ta'buduna min ba'di?" Yang ia tanya tentang ibadah. Wahai anakku, apa yang kalian ibadati? Apa yang akan kalian ibadati setelah aku meninggal nanti? Yang ia tanya ini. Ya mungkin seorang anak Walaupun ia agak bandel sedikit, agak sulit diarahkan, akan tapi kalau kita tidak arahkan ia kepada akhirat, tidak kita arahkan kepada agama, mungkin tatkala kita masih hidup masih bisa kita arahkan dia karena ia segan dengan kita takut dengan kita masih bisa kita ajak kemanapun kita pergi akan tapi jangan kita percaya diri kalau saat ini kita sudah meninggal nanti karena itu Yakub alaihi salatu wassalam mengetes anaknya Ma ta'budu min ba'di. Oke nah kalau seandainya kalian mengibadati Allah tatkala aku masih hidup. Akan tapi setelah aku meninggal nanti apa yang akan kalian ibadati? Lihat jawaban anak-anak yang sudah dididik dengan didikan yang benar jawaban yang kita katakan kita saja kalau ditanya dengan pertanyaan seperti ini mungkin salah menjawabnya. Apa kata mereka? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Lihatlah bagaimana pertanyaan yang bagus dari seorang ayah dan jawaban yang baik dari seorang anak. Pertanyaan yang bagus yang ditanya oleh Yakub tentang masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ditanya tentang apa nanti usahakan setelah bapak meninggal. Apa pekerjaan yang akan kalian rintis nanti setelah saya akan meninggal, setelah saya meninggal nanti. Akan tapi misalnya ada pertanyaan yang sangat bagus. Ma ta'buduna min ba'di? Apa yang kalian ibadati setelah aku meninggal nanti? Apa jawaban yang baik dari seorang anak? Dia mengatakan, memastikan kepada bapaknya, Nabudu ilahaka. Kami akan mengibadati sesembahanmu. Dan sesembahan nenek moyangmu, bapak-bapakmu, Ibrahim, Ismail, Ishak, ilahan wahidah sesembahan yang satu, sesembahan yang esa yaitu Allah SWT wa nahnu lahu muslimun dan kami kepada Allah berserah diri. Jawaban yang menggabungkan antara iman dengan amal. Masalah hadis, ibadah kami serahkan kepada Allah SWT. Masalah anggota tubuh kami, zahir kami, maka kami akan berserah diri kepada kepada Allah SWT. Lihat pertanyaan yang bagus dan jawaban yang bagus. Yang kalau seandainya kita lihat dari kehidupan masyarakat di zaman kita, jarang sekali yang melakukan seperti ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT. Coba jika saat ini pertanyaan ini kita ajukan kepada anak-anak kita. Mata gudula dan ba'di. Apa yang kalian ibadah setelah, setelah Apa yang akan kalian lakukan setelah? Maka rata-rata jawaban itu tidak seperti apa yang dilakukan oleh anak-anak Nabi Nabi Yakub alaihi salatu wasallam. Jadi bukan berarti, bukan berarti menyiapkan harta untuk anak merupakan perkara yang tidak baik. Bagus, Bukankah Nabi SAW yang mengatakan tatkala uh, siapa Sa'ad bin Abi Waqqas tatkala ia sakit keras di kota Makkah, ia mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku banyak harta dan tidak ada pewaris kecuali satu orang anak putri. Bolehkah aku ya Rasulullah menginfakkan semua hartaku?" Maka Nabi SAW melarang. Dan seterusnya sampai yang dibolehkan Nabi SAW adalah seperti sepertiga. Dan Nabi SAW katakan atulus wat tulus kasih. Sepertiga boleh, akan tapi sepertiga itu sebetulnya sudah banyak. Kemudian apa kata Nabi? Innaka intazara warasataka agniya. Sesungguhnya wahai saat engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan kaya. Dalam keadaan kaya, uh, eh, agnia, dalam keadaan kaya, yang dengan kekayaan harta yang mereka miliki sehingga mereka tidak meminta-minta kepada manusia, itu jauh lebih baik dibanding kau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin yang akhir nanti mereka meminta meminta-minta. Jadi kita katakan harta memang dibutuhkan. Harta memang dibutuhkan, akan tapi di sana ada yang jauh lebih lebih penting. Karena itu ada satu kisah yang sangat baik. Kisah Umar bin Abdul Aziz. Seorang khalifah yang Masya Allah mutiara kisah hikmahnya dalam kehidupannya tidak habis-habisnya. Tatkala ia akan meninggal, sakit akan meninggal, maka ada seorang yang mengatakan kepadanya, "Wahai khalifah, apakah engkau tidak memberikan wasiat untuk anak-anakmu? Sedikit dari harta, karena anak-anakmu semuanya miskin, fakir. Anak Umar bin Abdul Aziz ada dua, dua belas lelaki. Semuanya fakir, padahal dia seorang khalifah. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, jika seandainya anak-anakku soleh, maka Allah yang akan menjamin orang-orang yang jika seandainya anakku tidak saleh, maka demi Allah, saya tidak akan membantu orang-orang yang tidak saleh. Aku tidak aku tidak akan peduli di, di lembah manapun mereka akan binasa. Karena mereka tidak saleh, apa gunanya? Kalau seandainya ia bantu, maka bantuan ia yang diberikan kepada orang yang tidak baik, ini akan menyebabkan dosa bagi dia. Bukankah Allah SWT yang mengatakan, "Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan." Karena itu apa kata Umar bin Abdul Aziz? Beliau mengatakan, jika seandainya anak-anakku saleh, maka Allah sudah mengatakan, Wallahu yatawalla salihin. Allah yang akan menjamin orang-orang yang saleh. Jadi apa yang ditakutkan dengan keluarga kalau mereka saleh? Apa yang ditakutkan pada anak kalau seandainya mereka saleh, walaupun mereka tidak punya harta? Allah menjamin orang-orang yang saleh. Allah menjamin orang-orang yang saleh. Bahkan jaminan Allah kepada anak yang saleh bukan hanya sekedar karena ia saleh, akan tapi karena kita saleh. Seorang ayah yang saleh maka anaknya akan dijaga oleh Allah SWT. Dalilnya apa? Lihat kisah Khidir dalam surat Al-Kahfi. Ya. Yaitu kisah yang ketiga dari kisah perjalanan Nabi Musa dengan Khidir. Di mana disebutkan bahwasanya di kisah yang terakhir Musa dan Khidir masuk ke satu perkampungan. Di mana perkampungan ini mereka minta untuk dijamu, akan tapi masyarakat tidak mau menjamu mereka. Dan tatkala mereka lewat di beberapa rumah, di rumah-rumah di kampung itu, Khidir mendapat satu rumah yang hampir roboh eh, dindingnya. Akhirnya Khidir memperbaiki rumah tadi. Memperbaiki rumah tadi. Maka Musa menyela. Dia mengatakan, "Hei Khidir, sesungguhnya tak kala kita masuk ke kampung ini, minta untuk dijamu, mereka tidak mau menjamu. Nah, sekarang kamu memperbaiki salah satu di antara rumah yang ada di kampung ini tanpa imbalan. Maka akhirnya Khidir menyebutkan bahwasanya ini sesuai dengan perintah Allah. Saya diperintahkan untuk memperbaiki rumah ini oleh Allah karena di bawah rumah ini ada kanzun, ada harta. Milik siapa? Milik dua orang anak yatim. Kenapa dijaga oleh Allah dan saya diperintahkan untuk memperbaikinya? Karena kedua ibu bapaknya adalah orang yang soleh. Karena itu ada seorang salaf mengatakan demi Allah ya anakku, aku akan tambah lagi rekaat sholatku demi masa depanmu demi masa depanmu. Aku akan tambah rekaan salatku demi masa depanmu wahai anakku. Kalau sekarang kita demi Allah wahai anakku bapak akan bekerja semaksimal mungkin demi masa depan. Subhanallah. Terbalik zaman, terbalik zaman wahai kaum muslimin. Wallahu yatawalla salim. Kita nggak akan takut kepada seorang anak yang salim, yang Allah pasti akan menjaga mereka. Pasti Allah akan menjaga mereka. Ini janji dari Allah SWT. Janji dari Allah. Tapi sekali lagi bukan kemudian kita katakan ya kalau demikian kita ibadah saja nggak usah cari harta ini salah juga. Maka kita katakan tadi bahwasanya ada yang penting dan ada yang lebih penting. Yang paling baik tatkala kita bisa melakukan keduanya. Karena itu cobalah ya kita rubah apa yang selama ini ada di benak kita. Rata-rata kalau sekarang seorang e, apa namanya seorang muslim khususnya ini adalah sudah di bulan 6 atau awal-awal masa pendaftaran ya tapi sekali lagi ini bukan promosi. Ya mungkin sebagian orang mengatakan, wah oh, ini kayaknya mau promosi. Tidak ya Ikhwan, demi Allah tidak. Akan tapi kita akan sadarkan kepada kaum muslimin bahwasanya pentingnya agama dan akhirat bagi kehidupan mereka. Pentingnya agama dan akhirat bagi kehidupan mereka. Karena kehidupan yang kekal abadi, kebahagiaan yang kekal abadi itu ada di akhirat. Itu ada di akhirat. Kita di sini hanya melewat. Tahu nggak antum satu hari di akhirat itu seperti berapa ribu tahun? Berapa? 50 ribu. Apa kata Allah dalam surat uh, eh, An-Nazi'at? Ka'annahum hina yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan awduha. Tatkala mereka berada di negeri akhirat, melihat negeri akhirat, mereka sadar kehidupan mereka di dunia tidak lebih dari asyiyah. Waktu sore atau waktu du, duha. Jadi kalau kita hidup di sana seperti hidup di dunia kita ini dari taruhlah dari jam 7 sampai jam setengah 12 saja. Karena asyiyah al duha. Hanya beberapa jam saja dengan kehidupan akhir. Jadi demikian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT. Ini kalau seandainya kita diberikan umur bisa sampai 100 tahun. Bagaimana kalau 40 tahun kita sudah meninggal? 50 tahun sudah meninggal atau minimal sebagaimana umur Nabi SAW maksimal sebagaimana umur Nabi SAW yaitu 63 tahun karena umat Muhammad berkisar antara 60 sampai 70 dan sedikit sekali yang lewat jadi waktu yang sangat pendek sebetulnya jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Jadi di akhirat itu yang paling perlu diperhatikan adalah kekekalannya. Kekekalannya. Antum masuk ke dalam surga Allah SWT kekal. Kalau seandainya tidak kekal mungkin kita akan merasa kurang. Karena ada batas, ada batas ada batas akhir. Akan tapi kalau kita sudah masuk ke dalam surga kekal abadi, kekal abadi, tidak akan pernah mati, tidak akan pernah lagi bersedih, kekal abadi. Subhanallah. Kalau dunia ini akan berlalu. Jadi demikian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Jadi sekali lagi ini bukan promosi, akan tapi ini menyadarkan kepada kita semua bahwasanya begitu pentingnya kehidupan kehidupan akhirat. Begitu pentingnya nilai agama dalam agama kita, agama Islam. Jadi kalau kita sekarang tawaran untuk masalah pendidikan sangat banyak. Ada yang menawarkan tentang masalah mengedepankan hifzul Quran, hafalan Quran. Ada yang mengedepankan hifzul hadis, hafalan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengedepankan dengan masalah-masalah yang lain. Ada yang dunia juga. Maka sekarang kalau kita sudah dengar bahwasanya seorang muslim cita-citanya adalah akhirat, nah sekarang tujuan antum untuk anak antum itu apa? Tujuan antum untuk anak cita-cita antum untuk anak antum itu apa? Kalau antum ingin jadi anak yang valid, maka ini butuh perjuangan. Maka ada hal yang baik yang diungkapkan seperti ini. Kalau kita sudah ingin anak kita itu soleh, ingin hafal Quran, ingin hafal hadis Nabi SAW, maka istikharah. Pilih satu lembaga yang antum yakini, kemudian setelah itu masukkan dengan picing mata. Apa yang masuk dengan picing mata? Jangan lihat fasilitas. Jangan lihat fasilitas. Demi Allah, kalau seandainya niat kita sudah bagus, niat kita sudah benar dan kita berdoa kepada Allah SWT kita masukkan dan kita katakan sebagaimana dikatakan oleh istrinya Imran Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara Ya Allah aku nazarkan anak yang ada di dalam kandunganku ini katanya sebagai anak yang akan menjadi anak saleh dan akan men men eh, menjadi anak penjaga Baitul Maqdis. Kita nazarkan anak kita, kita masukkan bismillah, bismillah dengan memohon pertolongan kepada Allah SWT dan selalu berusaha semaksimal mungkin maka Allah SWT akan berikan cita-cita yang antum harapkan. Cita-cita yang seorang muslim akan bangga tatkala anaknya sudah hafal 30 juz. Akan bangga tatkala anaknya sudah hafal beberapa hadis dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Bangga tatkala anaknya bisa melaksanakan salat bagaimana salatnya Nabi SAW. Jadi demikian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi seperti inilah seharusnya seperti inilah seharusnya seorang muslim dan muslimah mengarahkan keluarganya, orang-orang yang berada di bawah tanggungannya untuk mengarahkan kepada agama. Untuk mengarahkan kepada agama. Karena kita lihat sekarang makin hari kaum muslim makin jauh. Dan ini tidak akan mungkin bisa baik kembali kecuali dengan usaha kita dari rumah tangga. Jadi ini merupakan panggilan kepada semua ayah dan semua ibu, semua orang tua perhatikanlah pendidikan anak dan berikanlah kepada anak pendidikan berkaitan dengan agama. Jangan takut seandainya anak itu miskin. Jangan takut karena Umar bin Abdul Aziz tadi lihat bagaimana ia sama sekali tidak memberikan wasiat kepada anak tentang harta. Ia serahkan anak dia kepada Allah SWT. Apa yang terjadi setelahnya? Sulaiman bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik adalah khalifah yang memilih Umar bin Abdul Aziz. Dia tinggalkan anaknya dengan semua harta yang sangat banyak ia siapkan harta untuk anaknya. Akan tapi apa yang terjadi kemudian maka? Anak-anak Sulaiman bin Abdul Malik rata-rata kalau butuh harta datang ke anak Umar bin Abdul Aziz. Padahal bapaknya sudah menyiapkan harta yang sangat banyak untuk mereka, akan tapi itu masih kurang. Karena anak Sulaiman bin Abdul Malik itu adalah orang yang menghabiskan harta tanpa ada gunanya. Sedangkan anak Umar bin Abdul Aziz adalah pencetak uang. Bertakwa kepada Allah, bukankah Allah yang mengatakan wa may yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan Allah rezeki untuknya dari jalan yang ia tidak sangka-sangka sebelumnya. Pencetak uang. Tapi kalau yang lain penghabis uang. Dihabiskan uang di jalan-jalan yang tidak ada gunanya, di tempat-tempat yang tidak ada gunanya sehingga selalu kekurangan. Sedangkan mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sudah berikan janji ini juga dalam sabdanya. Barang siapa yang akhirat adalah tujuan utamanya. Akhirat tujuan utamanya. Maka Allah swt akan berikan untuknya dunia walaupun ia tidak mau dunia. Barang siapa yang dunia tujuannya, barang siapa yang dunia tujuannya, maka Allah letakkan kefakiran di antara kedua belah matanya. Karena itu sekaya apapun orang, kalau tujuannya dunia ia tetap miskin. Ia tetap miskin karena selalu merasa merasa kurang. Bukankah Nabi SAW mengatakan, Ya Allah berikanlah kepada keluarga Muhammad kutan, keluarga yang mencukupi. Yang kita butuhkan bukan rezeki yang banyak. Yang kita butuhkan rezeki yang yang cukup. Apa gunanya rezeki yang banyak kalau saya tidak cukup? Subhanallah. Jadi demikian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian, juga sebetulnya kalau kita bilang e, amanah untuk membina generasi Islam itu sebetulnya kewajiban siapa? Maka kita katakan kewajiban orang tua yang paling besar dan kewajiban seluruh kaum kaum muslimin. Karena kita punya kaidah dalam surat Al-Maidah ayat 2. Kaidah yang subhanallah Allah SWT katakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian, bahu membahu, bantu membantu untuk melaksanakan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah dan jaling, janganlah kalian saling tolong menolong di dalam melakukan perbuatan dosa dan permusuh, permusuhan. Jadi di sini apa kata uh, Imam Ibnu Katsir menukil perkataan salah seorang ulama beliau mengatakan at-ta'awun 'alal birri wat taqwa yakunu biwujuh. Tolong menolong, bahu membahu di atas ketakwaan kepada Allah itu bisa dilakukan dengan beberapa hal. Bagi seorang alim kata beliau, seorang yang berilmu nasa bi ilmihi fayu'allimuhum wa eh, fayu'allimuhum. Bagi seorang yang berilmu, tolong menolong itu dilakukan dengan mengajari manusia ilmu. Wa yu'inuhumul Bagi orang yang punya kelebihan harta, kaya, maka tolong menolong yang diinginkan dalam ayat ini adalah berim berinfak, membantu kaum muslimin, membantu untuk kejayaan Islam, membantu untuk pendidikan Islam dengan hartanya. Bagi orang yang punya keberanian, maka ia membantu untuk Islam dengan keberaniannya. Ya, sehingga akhirnya kaum Muslim itu seperti satu tangan. Kali ya di luar hidah, seperti satu seperti satu tangan. Bukankah ini yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita saling tolong, tolong menolong di atas kebenaran. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Bagi seorang alim, maka yang diinginkan adalah mengajarkan ilmunya. Kita terharu dengan apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah seorang sahabat ahlu Sufah yang hidupnya dia curahkan sepenuhnya untuk selalu berada di samping Nabi SAW. Sehingga dia adalah sahabat yang terbanyak yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Sampai-sampai ada seorang yang meragukan tentang hadis Abu Hurairah. Sampai Abu Hurairah sendiri mengatakan, orang-orang mengatakan lapadaat para Abu Hurairah. Orang-orang mengatakan Abu Hurairah telah banyak menceritakan hadis. Maka Abu Hurairah menceritakan sebab kenapa beliau banyak mendengar hadis dari Nabi SAW. Dia mengatakan orang muhajirin, mereka punya perdagangan, mereka punya harta untuk berdagang, maka mereka disibukkan dengan harta mereka. Ya, dia datang kepada Nabi akan tapi di samping di sisi lain mereka disibukkan dengan harta mereka. Orang-orang Ansar datang juga di sisi Nabi akan tapi di sisi lain mereka disibukkan dengan perkebunan mereka. Adapun Abu Hurairah tidak punya apa-apa. Perdagangan tidak punya, perkebunan tidak punya, bahkan rumah pun tidak tidak punya. Demi Allah kata Abu Hurairah, kadang kala saya terkapar di samping masjid sampai ada orang lewat dan menginjak saya, mengatakan majnun, gila, padahal saya pingsan dikarenakan karena lah lapar. Karena itu saya berusaha semaksimal mungkin kata Abu Hurairah untuk selalu bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mendengar apa yang tidak mereka dengar, saya mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Sampai sampai pada suatu hari Abu Hurairah mengatakan Nabi SAW mengatakan siapa di antara kalian membentangkan ridaknya maka aku bentangkan. Setelah dia bentangkan kata Nabi maka ia tidak akan lupa semua hadis yang saya dengar yang ia dengar dari saya. Maka aku bentangkan. Setelah itu aku ee, eh, dekat ridak tadi sorban tadi ke dadaku maka demi Allah tidak ada satu ucapan dari Nabi SAW setelah itu yang aku dengar yang aku lupa. Akan tapi dengan hadis yang sangat banyaknya apa katanya? Demi Allah Kalaulah bukan karena ayat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 174. ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab dan seterusnya. Ancaman bagi mereka-mereka yang menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan syariat Islam dari manusia Kalaulah bukan karena ayat ancaman seperti ini, demi Allah aku tidak akan ceritakan kepada kalian satu hadis pun yang aku dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tapi amanah bagi seorang alim harus menyampaikan. Disenangi atau tidak disenangi harus disampaikan. Jadi kalau seandainya seorang alim sudah seperti ini, tolong menolong dalam menyebarkan kebenaran. Bagi seorang yang kaya, ia infakkan hartanya demi untuk ujian Islam. Demi untuk pembinaan generasi Islam. Apa yang akan terjadi? Subhanallah. Lihatlah bagaimana para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Rasulullah SAW berjibaku untuk ini. Mereka semua ingin berusaha agar mereka bisa membantu Islam, menjayakan Islam. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam perang Tabuk apa yang beliau lakukan? Alfu dinar, seribu dinar, seribu dinar mata uang emas. Ia infakkan, ia sebarkan di pangkuan Nabi SAW sampai-sampai Nabi SAW menggelengkan kepala dan mengatakan, Mabarra Utsman ma'amila ba'dal yawm. Tidak akan memutuskan Utsman apapun yang ia lakukan setelah hari ini. Karena begitu besar infaknya. Abu Bakar datang dengan semua hartanya. Dia mengatakan, Ya Rasulullah ini hartaku. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu ya Abu Bakar? Maka dia mengatakan, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Umar datang dengan separuh hartanya. Ab eh, Abdurrahman bin Auf dengan 400 uqiyah dari perak dan seterusnya. Bahkan ada seorang sahabat yang sesuai dengan kemampuannya berimpak hanya satu satu genggam daripada bur. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa semua kita harus ta'awun ala birri wa taqwa Ta'awun ala birri wa taqwa. Saling tolong menolong demi untuk menjayakan Islam. Saling bahu membahu untuk me, untuk meninggikan kalimat Allah SWT. Kalau ini tidak dibangun maka jadilah apa yang terjadi sekarang. Setiap muslim itu hanya menyibukkan dirinya sendiri. Sibuk dengan dirinya sendiri. Padahal yang diinginkan oleh Islam itu bukan ini. Kita satu kesatuan. Kita satu jiwa dan satu raga Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kama salil jasadil wahidi idza syaka minhu udwun tada'ala busairul jasadi bisahri wal umma. Permisalan orang muslim itu sama seperti satu anggota tubuh. Yang apabila satu anggota tubuh itu merasa sakit, maka seluruh anggota tubuh akan merasa merasa sakit. Jadi seperti ini hendaknya persatuan kaum muslimin. Jadi setiap kita harus memberikan apa yang yang mampu. Bagi orang yang punya tidak punya harta, tidak punya ilmu yang mencukupi, yang punya hanya pendapat, maka berikan pendapat tersebut. Jadilah seperti Hubab bin Mundir. Hubab bin Mundir tatkala Nabi SAW di perang Badar, Hubab bin Mundir mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah tempat ini tempat ini perintahkan?" Dia mengatakan tidak. Nabi SAW mengatakan tidak. Maka Hubab memberikan sumbangsih akal pikiran dia kepada kejayaan Islam dia mengatakan ya Rasulullah ini bukan tempat akan tapi yang yang tempat yang benar adalah kita maju ke depan lagi kita belakangi sumur-sumur badar, ya kita lewat sumur badar, kemudian setelah itu sumur badar yang ada di hadapan kita, kita tutup dan kita pindahkan airnya ke belakang. Sehingga nanti kalau perang, orang kafir tidak bisa minum, sedangkan kita bisa minum. Jadi kalau yang punya pendapat, ya, punya usulan, maka berikan usulan dengan baik demi untuk memajukan Islam dan kaum muslimin. Jadi demikian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Jadi kesimpulannya, kesimpulan pengajian taklim kita pada pertemuan kali ini bahwasanya anak itu adalah amanah besar kita semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT tentang anak yang sudah diamanahkan Allah kepada kita. Kemana anak kita kita arahkan? Pendidikan apa yang kita berikan kepada mereka? Kemudian seorang muslim cita-citanya itu tinggi, bukan hanya sekedar dunia. Dunia ini apa? Suatu hari Nabi SAW lewat di bangkai anak kambing yang sudah jadi bangkai dan cacat. Nabi SAW bilang, siapa di antara kalian membeli anak kambing ini dengan dua dinar, dengan dua dirham? Para sahabat mengatakan, ya Rasul jangankan beli, dikasih saja nggak ada yang mau. Anak kambing yang sudah bangkit dan cacat lagi. Maka Nabi SAW katakan sesungguhnya dunia di sisi Allah lebih buruk lagi, lebih hina dari lebih hina lagi dari anak kambing yang ada di hadapan kalian ini. Jadi cita-cita seorang muslim tinggi, akhirat cita-cita kita. Kita berharap kiranya saya, istri saya, anak-anak dan keturunan saya semuanya nanti bersanding tangan masuk ke dalam surga Allah SWT. Ini yang kita harapkan dan itu tidak akan terlaksana kecuali dengan usaha berat, usaha besar. Apa usahanya? Arahkan semuanya kepada agama Allah SWT. Arahkan semuanya kepada akhirat. Kita berdoa kepada Allah sambil berdoa, memohon kepada Allah dan mengarahkan mereka ke, ke, ke dalam permasalahan yang berkaitan dengan akhirat. Kemudian yang kedua, kalau seandainya kita memang sudah bernadar, bernadar, ya, bernadar untuk hal ini, e, bernadar untuk hal ini, maka kita sudah katakan tadi, antum jangan lihat masalah dunia. Ada kadangkala suatu lembaga yang bagus, akan tapi tidak bagus mungkin dari fasilitasnya. Jangan lihat ini. Nazarkan sebagai nazarnya wanita Imran tadi. Nazarkan sebagai nazarnya wanita Imran. Jika saat niat kita benar, keinginan kita benar, doa kita kepada Allah baik, maka Allah akan bahagiakan mata kita dengan memandang anak-anak kita tumbuh di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tumbuh di atas ketakuan kepada Allah SWT. Kemudian yang terakhir, setiap kita diminta oleh Islam, diajak oleh Islam untuk saling tolong menolong, bahu membahu demi untuk tujuan yang mulia ini, demi untuk tujuan yang mulia ini. Yang terakhir juga, bagi kita yang sudah memberikan sumbangan, baik dengan dana, dengan ilmu, dengan pendapat, atau dengan yang lain yang memberi manfaat kepada pendidikan Islam, maka demi Allah, hai kaum muslimin, hal itu tidak akan disia-siakan oleh Allah SWT. Tidak akan disia-siakan Allah SWT. Bahkan itu termasuk amal jariah Jika saya tidak berinfak, kita berinfak untuk Allah SWT atau mendai anak-anak untuk Allah SWT agar mereka bisa belajar. Maka tatkala mereka mengajarkan Islam, mengajarkan ilmu yang mereka terima, maka kita mendapatkan pahala dari Allah SWT karenanya. Karena itu jangan pernah merasa rugi dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah atau memberikan usaha walaupun sedikit untuk Islam dan kaum muslimin. Karena Allah SWT berjanji, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sedikit apapun, sekecil apapun usaha yang kita berikan untuk Islam dan kaum muslimin, lillahi taala, kecuali kebaikan itu akan kita lihat nanti tatkala kita bertemu dengan dengan Allah Subhanahu wa Mungkin hanya ini dapat kita sampaikan pada pertemuan yang berbahagia ini. Semoga ada faedahnya bagi kita semua dan memberikan semangat bagi kita untuk mengarah ke negeri akhirat. Mengarah ke negeri akhirat karena dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.